Kami datang di sini bukan untuk melihatmu. Kami merayakan pertemuan ini untuk mendukungmu. Kami bukanlah pemimpin, kami bukanlah pengikut. Kami berjalan bersama sebagai kawan. Berselaku kami datang mendukungmu Yakinlah kau pasti bisa Persela, persela, berselaku Pasti bisa perselaku Yakinlah kau pasti bisa Joko tingkir dalam jiwa semangatmu Ku berikan semua semangatku Kita berjuang meraih harapan Untuk Persela Perselaku Kami datang mendukungmu Yakinlah kau pasti bisa Persela Persela Perselaku Pasti bisa Perselaku Yakinlah kau pasti bisa Persela Lamongan